Dan kita telah masuk kepada bab salat ya, kitab salat dan kita sedang membahas tentang mawaqitu solah, yaitu yang berkaitan dengan waktu waktu salat. Telah dijelaskan dalam pelajaran yang pertama bahwa kita mengetahui bagi solat ini ada waktu-waktu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Allah Ta'ala telah menetapkan waktu-waktu ini. Waktu-waktu untuk kita menunaikan solat. Yang mana kita mengetahui apabila seseorang solat yang lima waktu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka solat kita tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Di mana dua ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib menunaikan salat pada waktunya dan kita akan masuk ke hadis yang ketiga ya. Hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholatnya. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke hadis yang ketiga dulu. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah wal was syamsu naqiyah wal maghriba idza wajabat wal isya ahyanan wa ahyanan idza ra'awhum ijtama'u ajjala wa idza ra'awhum abta'u akhara wa subhakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin inilah hadis yang ketiga itu hadis Jabir ibn Abdullah dan hadis yang setelahnya juga hadis Abi Barzah. taala anhu kita akan jelaskan dua hadis ini. Qala an Abi Minhal Sayyar ibn Salam Qala dakhaltu ana wa abi ala abi barzata al-aslami radhiyallahu ta'ala anhu faqala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah فقال, فقال كان يصلي الهجيرة الذي تدعون الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من الإشاء التي تدعونها العتمة Wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ar rajulu jalisahu. Wa yakra'u bisittina ila mi'ah. Dua hadis ini yang kita akan jelaskan insyaallah adalah menjelaskan tentang awqati as-salati al-khamsah yakni awqati as-salawati al-khamsah. Dua hadis ini secara global menjelaskan tentang waktu-waktu salat yang lima waktu. Inna lis-salati yakni awalan wa akhiran. Sesungguhnya bagi salat itu ada awal waktu dan ada akhir waktu. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengenal dan mengetahui waktu-waktu ini agar ia menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Nah, kita akan bahas dari hadis ini. Bisa melihat karena Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sholat duhur ya maka kita juga memulai dengan penjelasan sholat duhur. An Jabir ibn Abdullah dari Jabir ibnu Abdullah. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kepadanya Kola dia berkata Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Keadaan Rasulullah Yusali duhra Dia sholat duhur yusalli duhra bil hajirah dia salat duhur bil hajirah yang dimaksud dengan al hajirah ketika sangat panas ya. yang dimaksud di sini adalah nispun nahar yaitu pertengahan hari jadi pertengahan hari yakni ba'da zawali asyamsi ba'da maili syamsi ila jihati al-maghrib. Di mana yang dimaksud di sini adalah waktu duhur ya, ketika kondisi sangat panas ya. Jadi panas dan ini yang dimaksud adalah pertengahan hari yaitu wastun nahar yaitu pertengahan hari dan kondisinya adalah setelah matahari condong sedikit ke arah barat ya. Jadi ba'da zawal. Wa hadza bittifaqil ulama dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Wal asra sedangkan salat asar wa syamsu naqiyah ay sofiyah. Sedangkan salat asar matahari masih bersih. Artinya belum kelihatan menguning ketika akan mendekati waktu terbenam ya. kuning kemerah-merahan yaitu ketika akan mulai terbenam maka matahari sangat bersih ya masih sangat terang wal maghriba ida wajabat sedangkan maghrib ida wajabat ay ida gorobat sedangkan sholat maghrib ketika terbenamnya matahari ketika terbenamnya matahari. Wal isya ahyanan wa ahyanan. Sedangkan isya ahyanan wa ahyanan. Maksudnya di sini terkadang mempercepatnya, terkadang mengakhirkannya. Jadi mempercepat pada awal waktu dan terkadang mengakhirkan di akhir waktu. Qala idza ra'awhum ijtama'u ajjala. Apabila Nabi SAW melihat mereka para sahabat telah berkumpul, maka Nabi mempercepat. Di awal waktu. Wa idha ra'auhum abta'u dan apabila Nabi SAW melihat mereka terlambat ya, berkumpulnya di masjid, ya, akhara maka Nabi SAW mengakhirkannya. Wa subha sedangkan salat subuh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi golasin. Sedangkan subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat masih dalam kondisi gelap. Dalam kondisi apa gelap? Sebab yang dimaksud dengan golas di sini adalah eh, maknanya adalah masih gelap. Sehingga dijelaskan dalam hadis yang lain nanti tatkala seseorang tidak mengenal siapa yang di sisinya jadi siapa yang di pinggirnya. Maka ini secara global tentang waktu-waktu sholat ya. Demikian juga dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Ini dikatakan Abu Minhal yaitu Sayyar Ibnu Salamah. Dia datang bersama bapaknya kepada Abu Barzah Lalu bapakku kata Abu Barzah berkata, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat al-maktubah solat yang wajib? Maka Nabi maka beliau mengatakan, karena yusoli al-hajir al-hajir alladhi tad'unana allati tad'unaha al-ula. Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia solat, ya, itu sholat wajib, sholatnya. Yaitu sholat duhur, maka beliau itu ketika matahari pas pertengahan. Hina tadhadu syamsu ketika matahari condong sedikit ke arah barat. Jadi condong ke arah baratnya. Jadi pertengahan hari Wa yusallil asra sedangkan salat asar thumma ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wasam suhaya. Sedangkan salat asar maka salah seorang di antara kami pulang ke tempat tinggalnya ataupun ke tendanya ataupun tempat tinggalnya di ujung kota Madinah ataupun di pinggir kota Madinah. Artinya bukan pas dekat Masjid Nabawinya, bukan pas di pertengahan kotanya tetapi yang di ujung ataupun di pinggir sehingga memerlukan perjalanan dimaksudkan dalam hadis ini. wasyam suhayatun Sedangkan matahari masih terlihat terang. Ya. Artinya masih bersinar, masih kelihatan terang benderang. Kemudian aku lupa apa yang disebutkan dalam sholat maghrib. Wakana yastahibu an yuakhirul isya. Dan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai untuk mengakhirkan sholat isya. Yang kami menyebutnya adalah al-atamah. Yang di sebutkan ya ataupun yang kami menamakannya yang diberi nama itu dengan al-atama. Wa kana yakrahu dan keadaan beliau membenci tidur sebelumnya dan berbicara setelahnya. Dan keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam artinya membalik dari sholat subuh Ya, maksudnya adalah menghadap kepada para sahabat atau dimaksudkan di sini e, pergi dari tempat duduknya. Ketika seseorang telah mengetahui siapa temannya. Jadi siapa di tempat di pinggirnya. Dan keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dari 60 sampai 100 ayat. Ya, dikatakan al qadri arba'ina ayat maka di sini menunjukkan sekitar 40 ayatnya. Maka ini dua hadis menjelaskan tentang salat ataupun waktu-waktu salat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya untuk salat ini ada awal dan akhirnya. Nah, kita lihat di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajari oleh Jibril alaihi salam tentang waktu-waktu sholat ini. Jadi telah diajari oleh Jibril alaihi salam tentang waktu-waktu sholat ini. Nah, saya akan bacakan ya tentang waktu-waktu sholat yang diajarkan oleh Jibril sekaligus ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya adalah sahih. Ya dan masih dalam hadis Jabir. Qala Qala Jabir bin Abdullah Nabi Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibrilu alaihi salam. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Faqala kum fasallihi. Maka Jibril alaihi salam berkata, berdirilah dan salatlah. Fasalat duhrohina zalati syamsu. Maka salat duhur ketika tergelincirnya matahari. Thumma ja'ahu al-asra. Faqala, kemudian ia mendatanginya lagi, artinya Jibril datang lagi kepada Rasul pada waktu asar. Faqala, kum fasalliha. Wasala asrahina saradul kulli syai'in mislahu. Maka Rasul sholat asar ketika bayang-bayang sama panjangnya. Ini sama dengan kayu ataupun bayang apa benda tersebut. Suma ja'hu al-maghriba. Kemudian datang kepada Rasul pada waktu maghrib. Faqala kum fasallihi. Fasalal maghriba hina wajabat asyamsu. Lalu datang kepada Nabi SAW pada waktu maghrib. Maka pas terbenamnya matahari. Suma ja'hul isya. Kemudian datang lagi pada waktu isya. Faqala kum fasallihi fasalal isya hina gobati syakfu. Hina gobati syafku. Ini yani syafaku. Maka Nabi SAW ya, ketika itu didatangi lagi oleh Jibril tentang sholat isya. Maka ia sholat isya ketika telah terbenam. Yaitu mega merah. Syafak ini. Semajahul fajra kemudian datang lagi waktu fajar, waktu pagi, waktu subuh. Faqala kum fasallihi fasalla fajr barakil fajru au qala sathul fajr. Kemudian Nabi SAW didatangi lagi oleh Jibril pada waktu fajar. Maka dia sholat ketika pas fajar itu nampak. Itu yang dimaksud di sini fajar sodik. Jadi ketika fajar itu telah menyebar. Ya. Dimana ya di, dikatakan bahwa fajar itu ya, memanjang Ya. Jadi horizontal bukan vertikal. Jadi artinya seperti digambarkan ya kalau di atas-atas gunung ataupun di atas atap-atap rumah ya. Sumajau minal ghad lidhuhri, kemudian besok lagi datang ya. Untuk sholat tuhur, maka seperti tadi memerintahkan sholat dan dia sholat ketika bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini menyebutkan tentang akhirnya. Kemudian tentang akhirnya. Kemudian datang pada waktu sholat asar ketika bayang-bayang dua kali panjang. Maka ini adalah akhir dari sholat asar. Kemudian datang lagi waktu maghrib. Ya. Ketika waktu maghrib. Dan dikatakan di sini waktan wahid lam yazul anhu. Pastinya waktu maghrib ini sangat pendek ya. Di mana dikatakan ya, sampai datangnya syatwa al-ahmar dalam hadis yang lain. ini mega merah, hilangnya mega merah. Sehingga kelihatan tampak kegelapan yang sangat gelapnya. Kemudian datang lagi waktu Isya sampai pertengahan malam. Atau satu per tiga malam. Maka dia sholat Isya. Kemudian datang lagi ketika telah artinya apa? Ya, untuk subuh untuk subuh ketika mulai telah ada keterang apa terang ya artinya seolah-olah ada cahaya memancarnya yaitu terbitnya matahari ya, terbitnya apa matahari ya, yaitu di sini ketika mulai nampak ya, nampak cahaya pada pagi hari datangnya sinar matahari ya. maka ini adalah Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian dikatakan summa qala ma baina hadaini waqtun di antara dua tempat ini ataupun dua waktu ini adalah waktu sholat ini waktu sholat di antara keduanya. Di waktu sholat di antara keduanya. Kita akan bahas sekarang tentang waktu sholat duhur. Ya. Awal dan akhirnya. Ya. Untuk awal sholat duhur, ya, telah ijma para ulama berdasarkan hadis-hadis yang tadi, bahwa waktu sholat duhur itu ba'da zawal ai ida zalatis syamsu apabila matahari telah tergelincir jadi apabila matahari telah tergelincir ya. dan kita akan terjelaskan nanti tergelincirnya bagaimana dan akhir dari sholat duhur dan ini pendapat jumhur an yakuna zilur rajuli mislahu sampai bayang-bayang seseorang ataupun dilusai bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan benda tersebut. Adapun awalnya adalah ijma, adapun akhirnya ada perbedaan. Jumhur mengatakan ya sampai bayang-bayang sama panjangnya, ya. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menyelisih jumhur ulama di mana beliau mengatakan sampai bayang-bayang dua kali panjang. Dan kita akan jelaskan nanti. Adapun tentang dalil yang menunjukkan bahwa sholat duhur ketika tergelincir matahari, jadi awal sholat duhur mulai dari tergelincir matahari, maka ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang sorih sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As ya, selain hadis Jabir yang tadi. Wa waktu dhuhri idza zalatish syamsu wa kana dilu rajuli qatulihi ma lam yahdur al-asr. Dinyatakan di dalam hadis ini dan waktu salat duhur dan waktu salat duhur mulai dari tergelincirnya matahari. Dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang seseorang ataupun bayang-bayang sesuatu adalah sama panjangnya. Jadi apa sama panjangnya? Sedangkan akhirnya Apabila bayang-bayang itu adalah sama baik panjangnya, ini adalah akhirnya. Dan ini dinukil ijma oleh para para ulama. Ya. Tadi dikatakan dalam hadis Jabir, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli dhuhra bil hajirah. Di mana al-hajirah maknanya adalah syiddatul har. Dan yang dimaksud di sini adalah nisfun nahari ba'da zawali. Maka yang dimaksud di sini adalah ketika kondisi panas. Artinya ini ketika matahari pas ya, di atas kita, ya, tengah-tengah hari, ketika matahari tergelincir ke arah barat. Ya, artinya condong ke arah barat. Maka ini apa? uh, awal dari sholat duhur. Dan telah ijma para ulama. Jadi telah ijma para para ulama. Ini tentang waktu sholat duhur. Ya. Awal dari sholat duhur. Bagaimanakah kita mengetahui waktu sholat duhur? Para ulama mengatakan bisa diketahui sholat duhur itu dengan dua kaifiah. Jadi dengan dua kaifiah dengan dua cara ya, gampang. Kaifiah yang pertama seseorang menyimpan ya umpamanya tongkat atau kayu atau barang ya atau ia berdiri tegap ya jadi artinya seseorang menyimpan kayu umpamanya, menyimpan tongkat, atau ia berdiri tegap. Ya. Berdiri apa? Berdiri tegap. Ya. Maka apabila ya, ia melihat bayang-bayang berada di arah timur, di, berada di arah apa? Berada di arah timur ya. Nah, sudah mesti itu adalah belum ya dan itu adalah dinamakan fai yaitu bayang-bayang sebelum duhur ya. dan apabila bayang-bayang tersebut ya, tidak berkurang tidak bertambah maka itulah yang dinamakan dengan wastu samsi di mana matahari berada di tengah-tengah langit ya. sehingga tidak bertambah dan tidak berkurang ya. Jadi tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Maka apabila kita mengetahui itu, maka itu adalah belum waktu sholat duhur. Dan bahkan itu adalah waktu yang terlarang. Jadi waktu yang terlarang orang menunaikan apa? Sholatnya. Jadi apabila berkurang, jelasnya. Apabila tidak bertambah dan berkurang, maka berarti di pertengahan matahari ini. Faida zadat dan apabila bertambah, ya, maka menunjukkan matahari telah bergeser ke arah barat. Dan dari situlah kita mengetahui bahwa matahari telah tergelincir dan dengan itulah kita mengetahui waktu sholat duhur telah masuk. Ya. Jadi waktu sholat duhur telah masuk. Cuma kita melihat kepada benda ataupun badan kita. Ya. Badan, badan kita. Atau para ulama mengatakan sesungguhnya seseorang bisa mengetahui sholat duhur ini dengan yaitu takdiril hisab. Yaitu dengan cara menghitung. Ya, menghitung. Dengan cara apa menghitung? yaitu menghitung waktu. Ya. Dengan cara menghitung waktu. Di mana waktu sholat duhur ini ya, adalah merupakan pertengahan di antara waktu tulu fajri ya, waktu tulu syamsi apuan sampai kepada guru bisyamsi sampai kepada apa pertengahan apa? Sampai kepada terbenamnya matahari ya. Dan tentunya ya perhitungannya bukan berarti jam 12 ya. Jadi bukan perhitungannya adalah apa? Jam 12. Oleh sebab itu akan berbeda ya. Berbeda. Jadi berbeda tergantung kondisinya. Sebab kita mengetahui waktu tulu, waktu gurub, ya yakni waktu tulu'i wa waktu gurubi yakhtalib. Sebab waktu terbenam dengan waktu terbit adalah berbeda. Ya. Jadi waktu terbenam dengan waktu terbit adalah berbeda. Ya. Tergantung kondisinya ya. dan tergantung ya kita mengetahui ter peredaran ya. matahari ini dan kita mengetahui ya terkadang bahwa ya apa duhur ini bisa setengah dua belas, ya. Kalau waktu kita bisa juga sampai setengah satu ataupun jam dua belas lebih ya. Sebagaimana hari-hari ini. Ya. Maka ini adalah maripat yang kedua ya. Yaitu bitori koti al hisabi bisa. Itu dengan cara menghitung dengan waktu. Wadalika bi an yuhsabal Waktu baina tulu'i syamsi ila gurubiha fayakunu waktu duhri fi muntasafihi tamaman jadi diketahui bahwa waktu sholat duhur ini adalah pertengahan ya jadi pertengahan di antara terbitnya matahari dengan terbenamnya apa matahari ya. jadi hanya dengan dua cara ya kita bisa mengetahui tentang e, terbenamnya apa e, munculnya sholat duhur dan apa akhirnya sholat sholat duhur ya dengan cara yang yang tadi ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala inilah cara ya. ya. Inilah apa? cara ya. Dan tentunya kalau kita berada di daerah ya, yang tentunya banyak hujan ya, di mana cara yang pertama ini ya terkadang kita bisa mendapatkannya terkadang kita tidak bisa mendapatkannya. Jadi cara yang pertama ini kan ya terutama di daerah-daerah seperti kita Indonesia yang terkadang mungkin berbulan-bulan ya cuaca apa? mendung, cuaca hujan. Yang kita tidak mengetahui ya kalau kita menyimpan sesuatu ya tongkat atau kayu atau kita berdiri kan tidak mengetahui awal waktu ini ya dan akhirnya juga disebabkan tidak ada bayang bayang tidak ada cahaya matahari karena terhalang dengan awan atau hujan. Nah, maka tentunya dengan cara yang kedua tadi, ya. dengan cara yang kedua tadi, ya. dan tentunya e, orang-orang yang mempelajari tentang hisab palaki, peredaran bulan, peredaran matahari, dan seterusnya, ya, dalam ilmu ya, astronomi dan sebagainya, ilmu falak, maka itu adalah bisa diketahui ya, bisa diketahui. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara ringkas mengetahui ya, bagaimana kita mengetahui tentang tergelincirnya apa? matahari. Jadi cara yang pertama ya kita menyimpan kayu ya, ataupun kita berdiri. Di mana kita mengetahui bahwa sebelum tergelincir matahari, pasti bayang-bayang berada di arah timur ya. Dan akan berkurang, berkurang, berkurang. Ya. Sampai iya, tidak berkurang, tidak bertambah. Artinya di situ bahwa bayang-bayang tidak ada ya. Maka itulah yang menunjukkan matahari pertengahan. Dan itu menunjukkan tidak boleh kita sholat dan belum boleh sholat duhur. Nah, Faidah zadat, maka apabila bertambah. Gitu dan jelas yang dimaksud dengan bertambah ini adalah bergeser ke arah barat, maka menunjukkan matahari telah bergeser. Dan disitulah waktu sholat duhur berdasarkan hadis Nabi, wa waktu sholat duhri hina zalati syamsu. Dan waktu sholat duhur ketika tergelincirnya matahari. Dan kita mengetahui al muradu bizawal mailuha an kabidis sama yaitu yang dimaksud dengan zawal itu condongnya ataupun ya berpindahnya, bergesernya, condongnya ya, dari pertengahan apa? matahari. Maaf, dari pertengahan apa? langit ya. Dari pertengahan apa? langit. Di mana dikatakan wa yu'rafu dzalika bituli syamsi ba'da tanahi kisarahu di mana dikatakan dan itu bisa diketahui dengan panjang ya, bayang seorang sampai berakhir berkurangnya. Artinya berakhir di mana kalau kita lihat ya dari mulai jam 7 jam 9 terus ya panjang kemudian memendek memendek memendek memendek sampai tidak kelihatan bayang-bayang itu. Maka itulah yang dinamakan pertengahan matahari. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mugdi, kemudian bersabarlah sedikitnya. Kemudian menghitung dua kalinya. Ya. Sampai dia mengatakan fa in zada wa lam yamkus zalat. Artinya apabila bertambah bayang-bayangnya itu dan tidak berkurang maka itu adalah telah tergelincir. Jadi maka itu adalah tergelincir. Dan itu akan diketahui tergantung bulan dan tempatnya gitu. Artinya bulan berapa, ya, kemudian di daerah mana, ya akan berbeda ya. Waktu-waktu itu. Dan ini dikatakan yu'rafu bisyar'i wa bil kaun. Artinya diketahui dengan syara, syariat dan diketahui dengan apa tadi? Dengan kaun, artinya penglihatan dan penelitian. Maka ini adalah waktu duhur. Kemudian untuk duhur ini ada tiga waktu. Jadi untuk sholat duhur ada tiga waktu. Waktu yang pertama, waktu yang pertama adalah abdolul waktu, Ya. Yaitu waktu yang abdol. Yang kedua adalah waktu ikhtiari waktu pilihan, artinya waktu yang di situ diperbolehkan ikhtiar, kita memilihnya. Yang ketiga adalah waktu ittirori, waktu yang mutor. Adapun waktu yang abdol adalah fi awali waktiha di dalam di awal waktunya. Jadi di awal waktu. Dan di sini dikatakan dan disunahkan untuk mempercepat sholat duhur pada awal waktunya. Dan ini jelas ya. Di dalam hadis-hadis yang tadi bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam salat duhur Ida zahodati syamsu Ufi riwayatin ida zalati syamsu Ufi riwayatin yakni fil hajirah jadi keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat duhur ketika mulai tergelincirnya matahari Dan ketika kondisi ya panas ya. Tapi nanti ada pengecualian ketika sangat panas sekali cuacanya ya. Maka ini adalah waktu yang abdal, yaitu dilakukan pada awal waktu. Adapun yang dimaksud dengan waktu ikhtiari, waktu pilihan, dimana kita mengetahui bahwa waktu sholat duhur memanjang. Artinya waktu sholat duhur itu ada batas waktu awal dan akhirnya. Yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini adalah yang dinamakan apa? Waktu ikhtiari. Jadi waktu ikhtiari itu waktu pilihan. Di mana kita boleh melakukannya. Ya. Dan apabila kita melakukannya di waktu-waktu tersebut, apakah di awalnya ataupun di tengahnya ataupun di akhirnya maka sah sholat kita. Ya. Adapun yang ketiga adalah yang dinamakan waktu ittirari. Waktu ittirar. Waktu karena udur. Paya juzulana an nusalliya ad-duhra fi al asri. Jam'an. Mayusama jam'a takhir. Maka dibolehkan bagi kita untuk sholat duhur pada waktu sholat asar. Ya. Yang dinamakan dengan jama takhir. Tetapi nanti akan disebutkan dengan sebab dorurah ya. Kalmaridi. Au indas safari. Yaitu seperti kondisi sapar. Ataupun ketika sakit maka diperbolehkan bagi kita menjamak solat duhur dengan solat asar. Jadi membawa solat asar kepada solat, membawa solat duhur kepada solat asar. Sebagaimana nanti juga akan datang tentang bab menjamak solat-solatnya. Maka bagi duhur ini ada tiga waktu. Ada waktu abdol, ada waktu ikhtiari, ada waktu intirari. Nah ini untuk sholat apa? Sholat duhur. Jadi untuk apa? sholat duhur. Jadi e, pertama disunahkan sholat duhur itu dipercepat. Artinya di awal waktu, di awal waktu. Dan ini adalah e, jelas hadis-hadisnya sahih dan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama bahwa e, dianjurkan, disunahkan untuk mempercepat ya. Sholat apa? Sholat duhur di awal waktu. Tetapi jumhur ulama ya, mengatakan dan disunahkan untuk mengakhirkannya apabila kondisi cuaca sangat panas. Jadi kondisi sangat apa panas? Maka disunahkan bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat duhur. Sampai kondisi menjadi dingin, artinya tidak sangat panas. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ishtadal harru fa'abridu bis salat, fa inna shiddatal harri min faihi jahannam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apabila cuaca sangat panas. Jadi cuaca sangat panas, ya. menyengat panas ya. Kemudian juga sangat menjadikan kita gerah gitu ya. Karena cuacanya apa? Panas. Fa'abridu bisolat. Ay bimana fa'akhiru as-salata. Maka akhirkanlah solat. Artinya akhirkan sampai kondisi dingin. Fa inna syidatal harri min faihi jahannam. Karena kondisi panas ataupun cuaca panas itu merupakan bagian dari hembusan api neraka. Jadi merupakan bagian dari hembusan api neraka. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini menjelaskan bahwa ya awalnya bahwa sholat id duhur dianjurkan pada awal waktu. Jadi sholat duhur dianjurkan pada awal waktu. Sebagaimana hadis-hadis yang tadi. Ya. Tetapi disunahkan satu ketika untuk mengakhirkan sholat duhur. Yang dimaksud mengakhirkan itu bukan berarti mengakhirkan sampai waktu asar ya. Tetapi mengakhirkan sampai kondisi agak reda dingin ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, apa ilah, jadi sebab mengakhirkan sholat ya. dan memerintahkan untuk mengakhirkan sholat. Kemudian juga hikmah dari perintah itu. Adapun ilahnya, Ilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini, ya, adalah karena cuaca panas ya, merupakan hembusan dari api neraka. Jadi hembusan dari api neraka. Ya. Adapun hikmah, hikmah maka juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang lain bahwa ilah sebab kemudian hikmah bahwa inti dari solat adalah khusyuk karena kita itu adalah munajat kepada Allah Ta'ala berdoa kepada Allah Ta'ala meminta kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka, apabila ada sesuatu yang menyebabkan kita ini tidak khusyuk, seperti cuaca sangat panas, ya. seperti kondisi sangat panas, ya terlebih Apabila kita sholat pada pepergian, apabila sholat pada tempat yang tidak tertutup, seperti hari ini umpamanya masjid-masjid ya. Lalu seseorang sholat umpamanya di tanah ataupun di pasir, ya. sehingga ketika dia sujud, maka menjadi tumani, menjadi tidak tumanina dengan sebab panasnya kerikil-kerikil ataupun pasir ataupun tanah pada kondisi waktu itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, menuntun kepada umatnya, di mana inti dari solat adalah khusyuk. Ainus solatil khusyuk. Ya, inti dari solat adalah khusyuk. Artinya bahwa khusyuk adalah merupakan pokoknya sholat. Bukan berarti ya kalau udah khusyuk tidak sholat. Yang dimaksud di sini bahwa hakikat pahala yang akan didapatkan oleh kita ya dan keutamaan dari sholat itu adalah sejauh khusyuknya kita di dalam sholat tersebut. Ya. Maka ketika ada hal-hal yang akan memalingkan kita dari kehusuan di dalam sholat, ya. Salah satunya dengan sebab cuaca panas. Salah satunya disebabkan ya, udara panas ataupun cuaca panas, kondisi sangat panas, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk mengakhirkan sholat. Walaupun jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah sunnah saja, hukumnya adalah sunnah saja. Hukumnya adalah sunnah saja. Dan kita mengetahui di sini berdasarkan hadis ini bahwa neraka telah ada hari ini dan surga telah ada hari ini. Wa min aqidati ahli sunnah wal jamaah anal jannata wan naro mawjudatan al-an. bahwasanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka telah ada hari ini. Telah ada pada hari ini. Allah Ta'ala telah berfirman tentang surga u'iddat silil muttaqin. Bahwa surga ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan neraka u'iddat lil kafirin. Disediakan bagi orang-orang kafir al-jannatu wan nar maujudat maujudatanil al-an bahwasanya surga dan neraka telah ada hari ini jadi surga dan neraka telah ada hari ini dan berkata para ulama al-jannatu fi wa jahannamu fi sufla Surga berada di atas, sedangkan neraka berada di bawah. Dan surga dan neraka telah ada hari ini. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman tentang surga disediakan bagi orang-orang bertakwa. Dan neraka disediakan bagi orang-orang kafir. Dan tentunya di dalam hadis ini pun kita mengartikan dengan secara bahir. bahwa cuaca panas sebagaimana para ulama kita tetapkan dengan dua sebab sebab kauni sebab syar'i Adapun sebab syar'i adalah sebab yang ditetapkan oleh syariah jadi sebab yang ditetapkan oleh syariah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa sebab Terjadinya panas ini adalah karena hembusan api neraka. Karena hembusan api neraka. Adapun sebab kau ini, jika orang mengatakan bahwa terjadinya perbedaan cuaca musim dingin dan musim panas karena ya peredaran bumi matahari ya, beredarnya bumi dan matahari maka ini pun sesuatu yang dibenarkan. Dan kita, ya artinya, membenarkan apa-apa yang telah dijelaskan oleh para ahli. Tetapi tidak boleh dengan kita mengetahui sebab kauni mengingkari kepada sebab syar'i. Sebab tentunya kita mengetahui dimungkinkan dua perkara ditetapkan dengan sebab syar'i kemudian ditetapkan dengan sebab kauni. Walaupun yang paling asal dan paling pokok adalah sebab yang ditetapkan oleh syar'i. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di dalam berobat. Ya. Dan penyebab-penyebab kesembuhan untuk penyakit. Kita wajib beriman kepada apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariah. Bahwasanya sesuatu menjadi obat. Seperti rukyah. Bacaan Al-Quran. Bacaan doa adalah sebagai obat. Dan sebagai sebab kesembuhan. Wajib kita beriman. Karena Nabi SAW telah menetapkannya. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan tentang madu tentang habatus sauda. Bahkan telah disebutkan juga tentang kencing unta dan susunya. Karena yang roji bahwasanya kencing unta tidak najis ya. Karena kencing binatang apabila dagingnya itu halal dimakan maka kencing dan tahinya tidak najis ya. Kencing binatang tersebut ya. Sebagaimana kita lihat di dalam hadis-hadis yang menunjukkan hal itu ya. Adapun ya di dalam pengobatan sebab-sebab kauni yaitu penelitian seorang ahli yang memahami tentang kesehatan kedokteran bahwasanya satu perkara merupakan obat untuk yang lainnya. Ini adalah obat kepala, ini adalah obat sakit perut, ini adalah obat darah tinggi, ini adalah obat gini gitu dan seterusnya. Maka kita menetapkannya. Maka hadis ini adalah sahih dikeluarkan oleh sahih Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada satu hikmah yang sangat agung. Karena sholat ini adalah diperintahkan untuk khusyuk. Nah, manakala ketika cuaca panas menyebabkan orang tidak khusyuk, ya, ima disebabkan mungkin ketika dia sujud sangat panas tempat sujudnya, atau disebabkan mungkin menyebabkan dia ber, keluar keringat dan sangat panas sekali sehingga tidak tenang dan tidak khusyuk, maka disunahkan untuk diakhirkan sholatnya. Untuk diakhirkan apa? Sholatnya. Dan imam, ya, apa di sini memiliki sifat syafaqah. Dan syafaqah ini artinya kasih sayang kepada makmumnya. Di mana ia mengakhirkan sedikit dari waktu sholat, apa? Sholat duhur. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Hadis Abi Sa'id al-Hudri, hadis Abi Dhar, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi di mana para ulama menyebutkan seperti Imam Al-Mughni rahimahullah taala menyebutkan di antara syarat bolehnya ataupun dianjurkan untuk mengakhirkan ataupun disunahkan untuk mengakhirkan solat mahirkan sholat, sholat duhur kepada waktu tersebut, maka itu adalah beliau mengatakan ada tiga syaratnya. Al-Imam Al-Mughni rahimahullah taala di dalam kitabnya ya, Al-Mughni. Dia mengatakan waqala al-qadi innama yustahabu al-ibradu bisalah sati syurut. Syidatul har, wa an yakuna fil buldan al haratu wa masjidul jamaah fa amma man shala fi baitihi aw fi masjidi bi fana baitihi fal afdal ta'jiluha wa hadha madhhabu syafi'i li anna ta'khira inna innama yustahabu liyan liyan kathira harra wa yatassi'a fi hitan wa yuksiru sa'i ila jama'at wa lam yusalli fi jama'atin la hajata bihi ila ta'khir di mana Al-Imam Al-Mugdi menukil dari Qadi Iyad ya. Jadi seolah-olah di sini juga sebagian para ulama mensyaratkan bolehnya untuk mengakhirkan salat. Yaitu yang pertama syaratnya apa? Cuacanya panas ya. Di ya, cuacanya apa? Panas. Kemudian yang kedua di negara yang tentunya ya panas. Sebab mungkin ya ada satu negara yang cuacanya dingin saja gitu. Maka tidak ada sunnah ini gitu. Kondisi ini. Dan di masjid-masjid yang ditegakkan jamaah. Jadi masjid-masjid ditegakkan jamaah. Jadi artinya kalau kita sholat sendirian di rumah, gitu ya, sholat sendirian di rumah, ya, dan dimungkinkan di sini adalah sholat di tempat yang dingin, ya, maka tidak usah kita mengakhirkan sholat duhur ini. Karena apa? Ya, Perintah didahulukan adalah lebih abdul tadi. Sebab ini adalah karena rukhsah saja menurut sebagian para ulama. Menurut sebagian para para ulama. Dan Imam Qadi mensyaratkan yaitu dengan tujuan untuk menjadi banyak kaum muslimin solatnya. Tetapi kalau sekarang itu sedikit, itu, apa maksudnya dia adalah solat sendirian, ya, solat yang tidak diberjamaahkan maka tidak perlunya. Sebab tadi diantaranya adalah supaya banyak yang berjalan untuk sholat berjamaah. Sebab kalau kondisi panas maka orang berjalannya itu berat ya. maka berarti kalau kita sholat sendirian di rumah, ya, sholat sendirian di rumah dan ya tidak ada masalah. Ya, ya, ketika kita ada udur, ya, diam di rumah, ya, kemudian kita berada di ruangan yang enak gitu ya, di ruangan yang enak, ya ber AC umpamanya kita ada di rumah, ya, maka apakah disunnahkan kita untuk mengakhirkan? Wallahu alamnya. Berdasarkan sebagian penjelasan para ulama ini, maka tadi ilah dan goyah. Jadi ilah dan goyah. Jadi ilahnya kan masyakoh. Ilahnya adalah memberatkan karena cuaca panas. Ya. Sedangkan goyahnya adalah agar kita husu. Jadi agar kita apa husu? Maka artinya di sini, apabila ilahnya tidak ada, Artinya sebabnya tidak ada. Ya, umpamanya kita itu sholat di rumah. Kondisinya dingin, rumahnya adalah ber-AC gitu ya. Kemudian goyahnya pun kita tetap khusyuk dalam sholat tersebut. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak khusyuk. Maka ya tetap dianjurkan kita untuk mempercepat sholat duhur. Ya. Tetapi pertanyaan, bagaimana kalau sekarang di masjid-masjid? Ya, masjid-masjid sekarang kan Artinya kalau kita menunaikan sholat ini, apalagi mesin ber AC umpamanya, masjidnya adalah dingin, ya. Kemudian mesin-mesin mewah. Apakah bagi imam mendahulukan sholat ataupun dia mengakhirkan sholat ketika kondisi sangat panas? Nah, bahkan mungkin hari ini orang bertanya ya, orang ke masjidnya juga pakai mobilnya. Orang ke masjidnya juga pakai payung dan sejenisnya. Maka ihwati iman rahimakumullah. Adapun untuk jamaah di masjid, ya. Maka Allah alam sebagaimana dijelaskan oleh juga oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Uthamin rahimahullah taala bahwa ilahnya itu tetap ada. Ilahnya ada, artinya ilah itu sebabnya tetap ada, yaitu masyakoh kepada sebagian kaum muslimin yang mereka akan datang dari rumah-rumah. Mereka berjalan dari rumah-rumah menempuh ke masjid. Ya, menempuh apa? Ke masjid. Sedangkan tujuan dikumandangkan azan adalah untuk menyeru kaum muslimin berjamaah dan berkumpulnya kaum muslimin berjamaah. Maka dengan itu, apabila kondisi itu panas dan sangat panas, walaupun di masjidnya itu adalah enak, tetapi kita lihat bahwa di tengah perjalanan menyebabkan kaum muslimin berat untuk keluar dari rumah-rumah mereka. dan masyakoh kepada mereka, maka juga dibolehkan, dianjurkan bagi imam adalah untuk mengakhirkan sholat duhur. Ya, untuk hal yang hal yang tadi, hal hal yang tadi. Nah, apalagi kalau kita mengambil makna ilah yang disebutkan di dalam hadis itu, alasan yang disebutkan dalam hadis itu, inna syiddatal harri min faihi jahannam. Sesungguhnya panasnya cuaca ini merupakan hembusan dari api neraka fa'abridu bis salat. Maka akhirkanlah dengan apa? Salatnya. Artinya dinginkan ataupun maka akhirkanlah dengan salat. Artinya salat duhurnya adalah diakhirkan. Jadi salat duhurnya apa? Diakhirkan. Maka ini yang berkaitan dengan salat apa? Dengan salat duhur. Di mana salat duhur tadi dikatakan Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir dan akhirnya adalah ketika bayang-bayang sama panjangnya. Dan untuk sholat duhur itu ada tiga waktu, yaitu waktu abdol, kemudian yang kedua waktu ikhtiari, dan yang ketiga adalah waktu itirori. Nah, yang kedua kita akan masuk kepada sholat asar. Nah, jadi masuk kepada sholat asar. Ya. Masuk kepada sholat asar. Jumhur ulama menjelaskan bahwa awal waktu sholat asar adalah ya, mulai dari bayang-bayang sama panjang. Jadi bayang-bayang sama apa? Panjang. Dan untuk sholat asar ini, maka para ulama membagi lima waktu dan kita akan jelaskan sebelum kita menjelaskan sholat asar ini ya. Di mana Nabi SAW mengatakan wal asra wa syamsu naqiyah. Dan sholat asar Nabi SAW ketika matahari masih bersih, terang, benderang. Waktu sholat asar. Waktu sholat asar ini dinyatakan oleh para ulama ada lima. Jadi untuk sholat asar ada lima. Ada lima waktu. Yang pertama adalah awalul waktu. Awaktul abdol. Atau yang dinamakan dengan waktu yang paling abdol. Yang kedua adalah waktu ikhtiari. Yang ketiga adalah waktu ittirari. Yang keempat adalah waktu jawaz dunal karoh yang kelima adalah waktu jawaz ma'al karohah. Untuk sholat asar ada lima waktu. Dan kita akan menjelaskannya. Waktu sholat asar adalah dari mulai bayang-bayang sama panjangnya. Dan memanjang sampai terbenamnya matahari. Yani yubda min an yakuna dilu syai mislahu wa yamtadu ila gurubi syamsi. Di mana waktu asar adalah dimulai dari bayang-bayang sama panjangnya. Sebagaimana dalam hadis Jabir tadi tentang hadis Jibril. Tentang apa hadis? Hadis Jibril alaihi salam. Itu hadis Jabir tentang menjelaskan hadis Jibril. Ya. Kemudian sampai matahari itu terbenam. Jadi matahari itu apa? Terbenam. Nah, tetapi para ulama membagi waktu sholat asar ini kepada lima waktu. Yang pertama yang dinamakan waktu abdal, itu waktu yang paling abdal. Yaitu apa? Fi awali waktiha di, dalam, di awal waktunya di awal waktunya. Dan ini dijelaskan ya, di dalam hadis-hadis tadi. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia sholat asar sedangkan matahari masih kelihatan terang. Jadi masih kelihatan apa? Terang. Hayah, nakiyah Ya. Jadi hayah itu masih kelihatan terang benderang. nakiyah artinya sofia, artinya bersih ya belum kelihatan ada ya berubah warna. Ya, jadi cahayanya tidak berubah warna. Di mana nanti kalau mendekati waktu terbenam kuning ke merah, kemerahan. Jadi kuning ke merah-merahan sampai nanti e, terbenamnya apa? Matahari. Ya, sampai nanti terbenamnya apa? Matahari. Nah. Adapun untuk awal waktu ataupun waktu yang paling abdol adalah pada awal waktu. Jadi pada awal awal waktu. Ya. Dan ini e, dianjurkan bagi seorang mukmin untuk mempercepat waktu sholat asar, sebagaimana nanti akan disebutkan dengan beberapa keutamaannya. Adapun waktu ikhtiar, ya, waktu ikhtiar itu ila an yakuna dilur asyai atau dilur rajuli mislaihi. Adapun waktu ikhtiar ini adalah sampai bayang-bayang dua kali panjang sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam tadi di dalam hadis Jibril dikatakan bahwa Jibril alaihi salam datang pada waktu yang kedua dari sholat asar ketika bayang-bayang sama panjangnya jadi bayang-bayang sama panjangnya maka ini adalah waktu ikhtiar waktu e, boleh ikhtiari memilih Adapun yang ketiga adalah waktu ittirari. Waktu ittirari yang dimaksud di sini adalah jamu takdim anusolia al asro fi solati duhri. Yaitu yang dimaksud di sini adalah jamat takdim, yaitu menunaikan solat asar pada waktu solat duhur. Dan ini yang dinamakan dengan jamat takdim. Dan nanti akan ada hadis-hadisnya tentang masalah menjama ini. Ya, tentang masalah menjama ini tentunya karena udur Imak sakit ataupun bepergian. Karena Nabi SAW pernah menjamak asar kepada duhur. Ya. Maka ini adalah waktu yang ketiga. Ya. Waktu itirori. Ya. Adapun waktu yang keempat adalah waktu jawaz bidunil karohah. Waktu boleh, ya. Dan tidak makruh. Jadi tidak makruh sholatnya. Itu apa? min hini an yakuna dilu syai'i mislaihi ila qabla al-isfirar. Ila qabla al-isfirar. Adapun waktu boleh tidak dimakruhkan, yaitu mulai dari bayang-bayang sama panjangnya, ah, maaf, mulai dari bayang-bayang dua kali panjang, benda tersebut, sampai nampak cahaya matahari itu kuning kemerah-merahan. Artinya ketika pulil gurub, ketika mendekati akan terbenam. Maka ini adalah jawaz, tapi tidak makruh. Ya. Adapun yang kelima adalah waktu jawaz ma'al karoha. Artinya waktu boleh tetapi makruh sesungguhnya sholat pada waktu ini. Sehingga di sini ya ada waktu larangan. Di mana tiga waktu larangan itu ketika terbitnya matahari, ketika ya, matahari pertengahan ketika matahari akan terbenam. Yaitu ba'dal ispirar ila qoblal ghurub. Yani ilal ghurub. Yaitu mulai dari matahari ataupun cahaya matahari kuning kemerah-merahan. Jadi cahayanya itu mendekati terbenam. Sampai terbenamnya matahari, maka ini waktu jawas, waktu boleh, tetapi makruh. Sebab kita mengetahui ya bahwa bolehnya itu karena hadis man adroka rokatan minal asri qabla an tagrubas syamsu adraka al asro. Barang siapa yang sholat satu rokaat sebelum tergelincir apa terbenamnya matahari, barang siapa yang mendapatkan satu rokaat sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkan waktu apa? Waktu asar. Jadi telah mendapatkan apa? Waktu asar. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah waktu sholat asar. Jadi waktu sholat asar. Sebab kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketahui bahwa apa? E, pada waktu akan mendekati terbenam maka itu dinamakan dengan waktu karohah. Di mana seorang muslim tidak boleh sholat pada waktu itu, terutama sholat tatawu yang dimaksud dia. Ya. Maka inilah waktu-waktu sholat asar. Jadi waktu sholat asar. Yang ditetapkan oleh apa? Syariah. Jadi ada lima. Ya. Dan ini berdasarkan tafsir para ulama terhadap hadis-hadis yang yang ada. Jadi terhadap hadis-hadis yang ada. Nah, kemudian untuk sholat asar ini ada kehususannya. Perintah untuk menjaga sholat asar. Dan sholat asar ini dinamakan juga dengan sholatul wusta. Sholat wusta. Faqad qala Allah Ta'ala hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Warraji min akwalil ahli ilmi anal murada min salatil wusta hiya al-asr. Dan pendapat yang rajih yang dimaksud dengan salat wusta adalah sholat asar. Berdasarkan hadis Ali, juga nanti akan ada hadis. Mala Allahu alaihim buyutahum wa kuburahum nara kama syagoluna anis sholatil wusta hatta gobati syak hatta gobati syamsu. Artinya di sini sebuah doa dari Nabi SAW semoga Allah Ta'ala ya, menerangi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka yaitu kepada orang-orang musyrik. Ya, ini terjadi ketika dalam perang Khandaq karena serangan mereka maka Nabi SAW terlupakan dan dilalaikan dari sholat asar. Artinya sampai eh, apa sholat asar itu dilakukan setelah maghrib. Sebagaimana mereka telah melalaikan kami dari sholat wusto sampai terbenamnya matahari. Jadi sampai terbenamnya apa? Matahari. Sagoluna ani sholatil wusto sholat asar sholat asar ya. Jadi sholat sholat asar. Nah, kemudian juga kita mengetahui bahwa sholat asar, kenapa? Ya, apa perlu diperhatikan? Ya. Karena jelaskan di dalam hadis bahwa pada sholat asar itu, di mana di situ adalah waktu pergantian malaikat. Jadi waktu pergantian apa? Malaikat. Jadi pergantian malaikat. Yang dimaksud adalah malaikat siang dengan malaikat malam. Ya. Jadi malaikat siang dengan malaikat malam. Nah, maka tentunya para malaikat akan ditanya, ya, apa yang dilakukan oleh hambaku ketika kamu datang dan ketika kamu pergi. Jadi kami meninggalkan mereka dalam kondisi sholat dan kami meninggalkan mereka dalam kondisi sholat. Artinya ketika kami datang mereka sedang sholat. Dan ketika kami pergi mereka pun dalam waktu sholat. Ya. Dimana dinyatakan di dalam hadis, ya, hadis Abu Hurairah. Ya ta'akobu nafiku malaikatul bilaili wa malaikatul binahar. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Thumma ya'rujul ladhi batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi wa yaqulun taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna yata'aqabuna fikum artinya bergantian kepada kalian malaikat malam dengan malaikat siang maka bertemu ya pada salat fajar dan salat asar lalu ya yang artinya bermalam dengan kamu maka akan bertanya Bagaimana engkau ketahui? Artinya tentang mereka. Bagaimana ketika kamu tinggalkan hamba-hambaku? Maka dikatakan kami meninggalkan mereka sedang sholat dan kami datang dan mereka dalam kondisi apa? Sholat. Ya. Kondisi apa? Sholat. Sehingga di dalam sholat subuh juga punya keutamaan inna sholat uh, apa? Akimis sholat tali dulu si ila ilagos laili wa qur'an al-fajri Innal Qur'an al Fajr kana masyhuda. Al-masyhud di sini maksudnya adalah disaksikan al para malaikat. Dan di dalam hadis uh, Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu di mana dikatakan di sini innakum satarawna rabbukum kama tarawna hadal qamara la tudhamuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum alla tuglibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurbiha fa'alu tsumma qara wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Di dinyatakan di sini bahwa orang-orang beriman benar-benar akan melihat Allah taala nanti yaumul kiamah. Jadi artinya kita akan melihat Allah taala, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Sebagaimana kita hari ini melihat kepada bulan. Artinya bukan menyamakan sesuatu yang dilihat tetapi kaifiah melihatnya yang disamakan. Sehingga tidak ada penghalang bagi kita dan tidak ada yang menghalangi kita. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mampu ya, untuk menjaga sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari maka lakukanlah. Artinya di sini adalah e, salah satu sebab ya. Orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebab menjaga apa sholat sholat asar. Dengan sebab dia menjaga sholat asar dan sholat apa? subuh. Dan dinyatakan bahwa solat yang paling berat kepada orang-orang munafik diantaranya dua solat ini. Di antaranya ada dua solat ini. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian kepada solat asar ini. Dan bahkan ada ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan solat asar. Di dalam hadis ya, Abdullah bin Umar, Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Annahu qala lilladhi tafutu salatul asr Faka'annama wutir ahlahu wa malahu. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka seperti orang yang dicuri ataupun yang diambil harta dan keluarganya. Artinya di sini yang dikurangi harta dan keluarganya. Atau diartikan hilang keluarganya, dicuri ya. keluarga dan apa hartanya. Dinyatakan di dalam hadis yang lain, Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka telah sia-sia amalnya. Jadi telah telah telah sia-sia apa? Amalnya. Ini adalah merupakan ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang salat asar dan merupakan perintah kepada kita untuk memperhatikan salat asar. Jadi untuk memperhatikan apa? Salat asar. Jadi untuk memperhatikan dan agar kita tidak apa tidak lalai dari salat apa? sholat asar. Jadi ada keutamaannya dan termasuk ada ancaman bagi orang yang lalai dari sholat apa? Dari sholat asar. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, e, barangkali ya untuk sementara kita cukupkan. Ya penjelasannya adalah sampai waktu sholat asar ya tentang waktu-waktu ini dan kita akan e, nanti membahas tentang beberapa pertanyaan ya yang mungkin Eh, menjadi satu pertanyaan untuk kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala berkenaan dengan mawaqit salat atau waktu-waktu salat. Dan sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kita akan lihat sejenak dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kajian ilmiah hadis Umdatul Ahkam dan kita akan kembali setelah kita ikuti tahap berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا للذاكرين والذاكرات Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Pendengar roja ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah hadis Umdatul Ahkam, dan telah berlalu penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatada Hafizahullah Ta'ala berkenaan dengan waktu-waktu salat, dan penjelasan dari hadis-hadis yang uh, disampaikan beliau insyaallah akan kita perluas dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami Anda bisa bertanya perihal pembahasan kita pagi hari ini dan Anda bisa menghubungi secara langsung di line telepon 0218236543 demikian juga bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat silahkan disampaikan di 0819 896543 dan kami harap pertanyaan yang disampaikan singkat ya dan jangan uh, keluar dari tema kami harapkan dan kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Pak Samsul di Baik, silahkan Mbak. Ini Ustaz, misalnya saya dalam perjalanan ya Ustaz. Terus apa ketika uh, uh, saya bawa mobil itu kan dalam posisi macet ya atau waktu maghrib misalnya uh, dalam perjalanan uh, terus saya masuk masjid. Nah, di masjid itu ternyata udah di kuma, pemandangan ada asar atau ada isya ya. Apa yang harus saya lakukan ketika orang ketika nih itu sholat duhur dulu atau maghrib dulu atau ketika orang-orang biasa biasanya sholat kubliyah saya sholat maghrib atau sholat duhur atau gimana Ustaz cara sesuai yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak saja ya, pertanyaannya? Enggak, enggak jelas ya pertanyaan sebenarnya. Baik. Yang bisa kita ambil dari pertanyaan Bapak, ketika dalam perjalanan set, yeah. uh, safar dan kemudian datang waktu maghrib, uh, dia uh, Bapak belum sempat mengerjakan saat maghrib, kemudian masuk masjid atau dikumandangkan adzan isya. Hmm. Apa yang harus dilakukan? Apakah tetap melaksanakan saat maghrib atau menunggu uh, eh, dikumandangkannya saat isya dan bergabung bersama imam? Oh ya. Bismillah. Uh, kalau kita belum melaksanakan sholat apa duhur umpamanya ya lalu kita masuk ke sebuah masjid telah dikumandangkan waktu asarnya telah dikumandangkan waktu asarnya atau kita masuk ke sebuah masjid ya kita belum sholat apa sholat maghrib telah dikumandangkan waktu sholat apa sholat isya apa yang harus kita lakukan ya di situ Apakah kita melakukan sholat maghrib sendirian, lalu nanti sholat isya bersama imam? Ya. Atau bagaimana? Ya. Allah alam ya. bahwa baginya menunggu imam dan berjamaah dengan dengan imamnya. Dan sebenarnya ini kita akan bahas nanti di dalam e, tentang masalah sholat jamaah. Ya. Kita akan bahas di dalam sholat berjamaah. Dan di dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat dan sesungguhnya imam dengan makmum diperbolehkan ikhtilaf di dalam niat. Ya. Jadi, imam dengan makmum diperbolehkan berbeda di dalam apa? Niat. Di dalam niatnya. Jadi niat ini kan bisa berbeda imamnya wajib, sun apa makmumnya sunnah ya. Atau imamnya sunnah, makmumnya adalah sholat apa? Sholat wajib. Nah, adapun tentang dalil-dalilnya ini seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika ia melihat seseorang yang sholat sendirian, maka Nabi SAW memerintahkan kepada seorang sahabat, tidaklah bersodakoh kepadanya. Jadi sodakoh kepadanya menjadi makmum ya. Maka menunjukkan bahwa yang mustahab orang yang melaksanakan sholat sunnah boleh di belakang orang yang melakukan sholat apa? Wajib ya. Dan boleh juga sholat wajib di belakang sholat imam yang melakukan sholat sunnah. Dan ini seperti dikisahkan tentang kisah Mu'ad ibnu Jabar radhiyallahu taala anhu di mana ia telah sholat bersama Nabi saw dan ketika pulang ke rumahnya pulang ke kampungnya maka didapati bahwa di kampungnya belum sholat dan orang-orang yang ada di kampungnya memerintahkan Muad menjadi imam. Maka di sini menunjukkan beda niat adalah boleh. Nah, sekarang ya, kita lihat ya, kalau tadi kan perlu tafsirnya. Ada yang jumlahnya sama, ada yang jumlahnya berbeda. Kalau kita jumlahnya sama seperti zuhur dengan asarnya. Maka boleh ya, di kala waktu itu kita berbeda niat imamnya sholat asar, kita sholat apa? Sholat duhur. Sebab asalnya sholat itu mesti tartib. Duhur lalu apa? Asar ya. Maka tentunya ketika kita sholat, ya, imamnya adalah sholat asar, sedangkan kita sholat duhur. Maka berbeda dalam niat, tidak mengapa. Ya. Tetapi sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau beda di dalam rokaatnya? Jadi imamnya sholat Isya, sedangkan kita sholat apa? Sholat maghrib. Kita tahu ya, sholat maghrib adalah tiga rakaat, sholat Isya adalah dua rakaat, apa empat rakaat. Sholat Isya apa empat rakaat. Jadi maghrib tiga rakaat, Isya empat rakaat ya. Maka tentunya di sini kalau kita mentartib, artinya apa menyusun sholat ya, duhur apa maghrib dulu dan kita berimam kepada imam ya berimam kepada seseorang imam, maka tentunya kita adalah jumlahnya tiga, sedangkan imamnya apa? Empat rakaat. Maka dalam kondisi ini, apakah kita mendahulukan tartib? Ya. Ataupun kita mendahulukan muwafaqah dengan imam, walaupun berbeda, walaupun kita tidak mentartib ya. Jadi didahulukan harus menyamai imam. Artinya empat rakaat isya dulu. Dan kita mengakhirkan apa? maghribnya, mengakhirkan apa? Maghribnya. Maka di sini terjadi perbedaan. Dan kita lihat bahwa yang rojim adalah kita mendahulukan tartib. Karena ish, apa maghrib dulu baru apa? Baru isya. Nah di sini bagaimana kalau kita itu imamnya empat sedangkan kita belum maghrib Sedangkan kita apa belum maghrib. Bagaimana kalau kita itu sholat maghrib bersama imam? Nah, apakah boleh? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya ya, lihat juga perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Mustaqna dan yang lainnya bahwa di kala itu makmum boleh menempuh dua cara. Cara yang pertama di mana ia salam pada rokaat yang ketiga. Artinya pada rokaat yang ketiga dia duduk, tasyahud, dan salam. Bagaimana dia mufarokoh dari imam ya. Jadi dia salam sebelum imam, apakah sah atau tidak? Maka sesungguhnya di sini ada dalil juga berkaitan tentang kisah salat haub ya dan kita nanti akan jelaskan tentang salat haub ya. Di mana di antara kaifiah salat haub Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengimami dua kelompok ya. Dengan satu salat di mana sebagian dua, satu kelompok sahabat adalah sholat turokat bersama Rasul lalu mereka salam. Datang kelompok yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW sholat menambah dua rakaat bersama kelompok yang kedua yaitu dua rakaat. Maka di sini apa? Menunjukkan bolehnya mufarokoh dari imam ya. Sedangkan kaifiah yang kedua bahwa makmum menunggu pada rakaat yang ketiga diam. Sehingga imam menyelesaikan rakaat yang keempat maka bersamaan nanti tasahudnya bersama imam pada rokat yang keempat. Artinya duduk ya menunggu imam ke atas sedangkan makmumnya duduk. Dan ini pun pernah terjadi dilakukan oleh Nabi SAW ini pun dalam sholat haub ya. Di mana ya, sekelompok sahabat menunggu Rasulullah SAW untuk sholat bersama yang lainnya sehingga sama-sama salamnya. Nah maka ini pun diperbolehkan. Jadi apa? Diperbolehkan. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa makmum harus mengikuti imam yaitu dalam hadis apa e, apa bahwa imam sebagai kuduahnya dan makmum adalah harus mengikuti imam. Jadi di sini mendahulukan apa? Mendahulu mengikuti imam walaupun tidak tartib Walaupun tidak tartib asar dulu, eh zuhur dulu kemudian apa asar. Kemudian apa maghrib dulu kemudian apa isya. Kemudian apa isya. Al-amru sahal Pak. Jadi perkaranya adalah mudah apabila menempuh poin yang pertama tadi adalah juga dibolehkan. Yaitu bahwa makmum apa boleh muparokoh dengan imam apabila beda jumlahnya. Apabila beda apa? Jumlahnya. Dan dengan dua kaifiah yang tadi wallahu taala alam. Baik, demikian jawabannya. Dan kita angkat kembali bagi para pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taip, dengan siapa di mana? Uh, dengan Mia di Pondok Kopi. Taip, silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yeah. Saya ingin bertanya, uh, tadi saya kurang mendengar ya, salat subuh itu waktunya sampai kapan ya Ustaz? Oh, salat Dan, subuh belum dibahas sama kita. Oh, ya? Belum dibahas ya. Uh -uh, sama ini apa saya mau nanya, kan uh, boleh orang menunda salat karena uh, biru walidain sama jihad ya Ustadz ya? Menunda waktu sholat. Iya. Hmm. Pertanyaannya apa uh, saja? Uh, ah, ah, ya, tapi kalau misalnya uh, saya untuk mengajar atau apa gitu, apa boleh ditunda atau harus tepat waktu gitu? Ya, nanti kita akan bahas ya tentang masalah takhir sholat ya. Oh iya, iya uh, itu nah, aja Ustaz. Uh, ya, Uh, bersabar ya, nanti kita akan bahas tentang ya. uh, mengakhirkan sholat ya nanti ya, insya Assalamualaikum. Assalamualaikum Baik. Kita akan tunda jawabannya dan kepada Insya Allah ditanyakan kembali pada pembahasan tentang bab takhir waktu salat ya. Dan kita akan akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa umur di mana? Dengan Umu Siti. Di mana? Di Jakarta. Baik, silahkan. Barakallahu fiik Ustaz. Iya, sama-sama. Uh, Eh, saya tanyakan uh, ini memang ada hadis uh, Bukhari Muslim Ustaz ya uh, yang mengatakan artinya telah berkata Abu Hurairah kekasih saya Nabi Muhammad SAW telah berwasiat tiga perkara kepada saya yaitu puasa tiga hari tiap-tiap bulan sholat duha dua rakaat dan sholat witir sebelum tidur jadi yang saya tanyakan uh, sholat sholat witir sebelum tidur itu kita lakukan Eh, sebelum sholat tahajud gitu Ustaz dan tiga rakaat sekaligus atau dua satu Ustaz uh, demikian syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Ada dua pertanyaan sebenarnya Ustaz Iya Pertanyaan yang pertama apa yang mana? Apakah sholat witir tadi dilakukan sebelum sholat tahajud? Ya Allah alam yang eh, tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang tadi ya tentang mewasiatkan untuk sholat witir sebelum apa? Sebelum tidur. Hmm. Maka itu bagi orang yang memiliki masyakoh, yeah. memiliki rasa berat untuk menaikkan sholat witir di akhir malamnya. Sebab uh, Nabi SAW uh, eh, memerintahkannya dan menganjurkan tentang sholat ya, malam, ya, tentang sholat malam itu dilakukan termasuk sholat witir adalah di akhir dari sholat ya. Hmm. Jadi di akhir dari dari sholatnya. Dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan bahwa untuk menutup sholat malam itu dengan apa? Dengan witir ya, yaitu dengan witir. Maka berkaitan dengan uh, wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu adalah bagi orang yang merasa berat ya melakukan sholat malam dan berwitir pada sholat, pada malam itu di, di apa di akhir di akhir waktu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya ketika sebelum apa sebelum tidur ya sebelum tidur ya Allah alam jadi itu tidak menunjukkan bahwa sholat witir adalah sebelum sholat apa sholat malam ya jadi sebelum apa sholat sholat tahajud ya. Tetapi walau alam hadis itu menunjukkan bahwa apa e, bagi yang tidak mampu, ya. bagi yang tidak mampu. Karena intinya di dalam sholat tatawu, ya, dalam sholat sunnah, maka ya, dianjurkan sesuatu yang bisa untuk kita apa mengistimerorkannya sesuatu yang bisa kita untuk mendawamkannya. Adapun witir yang dimaksud di situ ya, witir bisa satu, bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh, bisa sembilan, ya sebelas. Maka itu adalah witir ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya witir dengan lima rakaat, witir dengan tiga rakaat, witir dengan tujuh rakaat, witir dengan sembilan apa? dengan sembilan rokaat ya tentang witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam hadis itu ya tidak ada keterangan bahwa witirnya berapa rokaat yang jelas ya witir adalah Allah alam. Baik, demikian Ibu jawaban dari pertanyaannya dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kami pesan singkat kita angkat beberapa ya. pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Fikum. Beberapa pertanyaan sama kita angkat berkenaan dengan menunda salat waktu sholat zuhur dengan keadaan panas fenomena yang ada di zaman sekarang ya penundaan ini jarang sekali terjadi karena imam atau muadzin azan di waktu sholat yang ditetapkan berdasarkan jadwal waktu sholat ya baik dalam keadaan siang panas sekali ataupun tidak lalu kemudian tidak lama kemudian berkumandang eh, iqamah atau menunaikan waktu sholat bagaimana hukumnya dalam perkara ini apakah Eh, menyelisih sunnah atau tidak mengapa bagi masjid-masjid yang menetapkan jadwalnya sesuai dengan waktu sholat atau kemudian uh, berkema, walaupun dalam keadaan panas yang sangat terik. Jazakumullah khair. Uh, tentang masalah ini ya, kalau ya di beberapa hadis ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ya, memerintahkan kepada seorang muadzin ya. Ketika ia safar, muadzin akan mengumandangkan azan maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam e, memerintahkan untuk mengakhirkannya. Nah, di sini dalam hadis Abi Dar al Gipari, kalaupun namaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi safarin. فأراد المؤذن أن يؤذن لدهري فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له hatta ra'aina fi fayat tuli. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syidatal harim min fahi jahannam. Fa idza ishtadda harru fa abridu bis salat. Dinyatakan oleh Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kami bersama Nabi sallallahu dalam satu bepergian. Maka seorang muadzin akan menunaikan azannya untuk tuhur. Maka Nabi SAW mengatakan abrid, yang dimaksudkan akhir akhirkan dulu ya artinya jangan adzan dulu ketika dia akan adzan maka kata Nabi SAW abrid artinya akhirkan dulu akhirkan dulu sehingga ketika terlihat jadi bahwa bayang-bayang itu telah panjang kemudian dirasakan cuaca adalah dingin maka Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk adzan ya dan Nabi SAW berkata pada waktu itu, Inna syidatal al min faihi jahannam. Sesungguhnya cuaca panas itu merupakan hembusan api api neraka. Jadi merupakan hembusan api neraka. Maka tentunya ini adalah juga kembali kepada pemahaman seorang muadzin ya dan pengetahuan seorang muadzin ya terhadap apa sunnah ya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahami tentang kondisi-kondisi ya. Jadi memahami tentang apa? Tentang kondisi-kondisi. Nah, jika hari ini para muadzin menunaikan adzan ya dan ya mereka tidak tidak tahu tentang kondisi-kondisi dan tidak memperhatikan juga. Bahkan sebagian muadzin mungkin tidak tahu juga tentang hadis ini gitu ya. Bagaimana? Ya, tentunya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kembali kepada poin yang tadi bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa e, al-ibrad biduhri mustahabun, khairu wajib. Bahwa jumhur ulama telah mengatakan bahwa e, menangguhkan ataupun mengakhirkan sholat duhur ketika cuaca panas hukumnya adalah mustahab. Jadi tidak sampai kepada derajat apa? Derajat wajib, tetapi adalah hukumnya mustahab saja maka tentunya tidak sampai kepada derajat eh, apa tadi maksiat ataupun ya, tetapi tentunya ya terkadang bahwa kita itu adalah lalai terhadap sunnah disebabkan sebagian kaum muslimin di mana kita semua tidak paham kepada bagian-bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga dari sisi tadi hikmah-hikmah dari syariat yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW telah tetapkan kepada kepada kita. Jadi wallahu taala. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, eh, mohon diulangi kembali penjelasan tentang waktu sholat asar, Ustaz. Yaitu untuk waktu jawas ya. Dan mungkin bisa di pada poin keempat dan kelimanya, Ustaz. Jazakallah khair. Dari anak Ranimah ya, baik. Ya, waktu sholat asar itu, ya, para ulama menyebutkannya ada lima ya. Tadi waktu abdol, jadi waktu yang abdol adalah fi awali waktiha, yaitu pada awal waktu. Jadi sehingga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa matahari itu masih terang. Ya. Matahari itu masih nampak. Matahari itu masih hidup, artinya terang benderang. Eh, belum berubah warna cahayanya. Ya. Sedangkan yang kedua adalah waktu ikhtiar, waktu pilihan. Yaitu dari mulai bayang-bayang sama panjangnya sampai bayang-bayang dua kali panjang. Maka ini adalah waktu pilihan. Sedangkan yang ketiga adalah waktu ittirori, waktu ittiror. Jadi waktu mutor, waktu karena ada udur. Maka boleh menunaikan sholat asar pada waktu sholat duhur. Dan ini yang dinamakan dengan jama takdim. Adapun dalil-dalilnya, hadis-hadisnya akan datang nanti di dalam bab tentang menjama. Ya. Di mana Nabi SAW pernah menjama dan mendahulukan sholat asar kepada sholat duhur. Adapun waktu yang keempat adalah waktu jawas bidunil karohah. Ya, waktu boleh dan tidak makruh. Maka ini waktunya, artinya apa? Jarak waktunya adalah min an yakuna dilu rajuli mislaihi hmm. atau dilu syai mislaihi. Dari mulai bayang-bayang dua kali panjangnya ilal ispiror sampai waktu matahari itu, ya, kalau kita lihat ya cahaya matahari itu telah berubah kuning ke merah merahan Jadi kalau kita lihat ya eh, apa di ufuk eh, barat sana ya ataupun matahari itu mulai ya kelihatan bahwa matahari itu telah apa? Eh, cahayanya merah ke kuning-kuningan atau kuning ke merah-merahan ya. Spiror. Ini adalah waktu jawaz dunal karoha. Artinya boleh tapi tidak makruh. Artinya boleh di situ. Karena ya batasan tadi telah apa? Telah lewat sebenarnya sampai apa dua kali panjang. Ya. Kemudian yang kelima adalah waktu jawaz ma'al karoha. Waktu boleh tetapi makruh. Yaitu ba'dal Ispiror ilal gurub. Dari mulai matahari itu merah ke kuning, kuning merah merahan sampai terbenamnya matahari. Adapun dikatakan karoha karena waktu itu adalah waktu yang dilarang kita sholatnya, di mana dua tanduk syaiton ya, dan waktu munculnya syaiton ya. dan di situ ibadahnya orang-orang munafik, ibadahnya orang-orang kafir ya, ya ibadahnya, sehingga di situ ada bentuk tasyabuh. Maka orang muslim ya tidak boleh melakukan sholat pada waktu itu. Adapun dikatakan jawaz, artinya itu batas bolehnya gitu karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man adroka rokatan minal asri qabla an tagruba syamsu faqad adrokal asra. Barang siapa yang mendapat satu rokaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkan sholat apa? Sholat asar. Telah mendapatkan apa? Sholat asar. Maka ini adalah waktu-waktu sholat asar wallahu taala. Baik, Satu pertanyaan kembali akan kita angkat dari pesan singkat dan cukup banyak ya yang menanyakan perkara ini berkenaan dengan waktu sholat atau uh, sholat fardu yang terlewatkan dan kita ingat pada masa sekarang lalu kita sangat menyesal karena tidak melaksanakan sholat tersebut karena lalai atau karena yang lainnya bolehkah kita mengkodok atau mengulangi sholat yang terlewatkan itu pada saat sekarang Kemudian yang kedua, mohon nasihatnya bagi kaum muslimin yang melalaikan salat untuk mengerjakan pada waktunya karena merupakan pilar agama yang sangat uh, eh, yeah. kuat ini saja jazakumullah khair. Iya. Jadi kita akan bahas nanti tentang masalah ini ya, tentang masalah ini setelah kita memahami waktu-waktunya dulu ya. Tetapi secara umum kita ketahui bahwa nanti ya yang dimaksud apa meninggalkan sholat itu kan ada dua ya hmm. amdan nasian. Jadi meninggalkan sholat itu ada dua. Ada meninggalkan karena sengaja. Apakah ada kodoknya? Maka pendapat yang rojih tidak ada kodok baginya tetapi ia bertobat saja. Ya. Jadi tidak ada kodok baginya tetapi ia bertaubat saja. Dia bertobat kepada Allah Ta'ala tidak wajib mengkodok sholatnya. Sebab sholat telah ditetapkan waktunya. Adapun yang kedua karena lupa ataupun tertidur. Artinya apa? tidurnya. Maka kita akan bahas nanti bahwa solatnya adalah ketika dia ingat. tuha inda dikriha, maka solatnya adalah ketika ia ingat. Ya, bagi orang yang tertidur ataupun lupa dan kita akan jelaskan nanti tentang batasan-batasannya dan kaidah-kaidahnya insyaallah. Baik. Bagi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagian tadi ya nasihat kepada kaum muslimin ya, kepada kaum muslimin tentang masalah ini nah. ya. Ya kita ketahui bahwa sholat adalah merupakan tiang agama, merupakan pondasi agama yang mulia ini, merupakan amal yang pokok dari amal-amal yang bohir. Ya. Jadi amal yang pokok dari amal-amal yang bohir. Dan kita ketahui tentang keutamaan sholat, padilah sholat. Kemudian juga kita wajib mengetahui tentang ancaman-ancaman orang yang tidak menunaikan sholatnya. Di mana ya kita mengetahui orang yang meninggalkan sholat selamanya maka ya lebih dekat kepada hakikat kekupuran. Bahkan ya saya jelaskan bahwa pendapat yang roji, pendapat yang kuat, bahwa orang yang meninggalkan sholat, yang tidak pernah sholat adalah dihukumi apa? Kafir, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu, walaupun ada perbedaan di antara para ulama. Ya. silakan bagi para pendengar yang lain untuk bertanya secara langsung. Kami memiliki waktu yang cukup banyak di line telepon 0218236543 dalam pembahasan waktu-waktu sholat dan kami harap pertanyaan sesuai dengan materi yang kita kaji pagi hari ini. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Gita di Pamulang. Silahkan ya. Pak. Uh, ini Ustaz, saya mau nanya batas akhir untuk saat Isya Ustaz. Waktunya jam berapa gitu? Itu aja Ustaz. Iya, tanya. Jazakallah khair Pak. Ya. ya, ini pun Bapak diharap bersabar ya. Kita baru penjelasan kepada sholat apa? Sholat asar, asar ya. Tetapi secara mujmal, sholat isya adalah ilanis bil lail. Sholat isya itu sampai pertengahan malam. Dan pertengahan malam adalah bukan jam 12 ya. Jadi nanti ya pertengahan malam ini juga tergantung ditinjau dari sisi apa? guru dengan tulu isyamsi dengan tulu il fajri ya. Dan ini kita akan mengetahuinya nanti yaitu di antara tulu guru bisyamsi ila tulu syamsi dari mulai e, terbenamnya matahari sampai apa terbitnya apa matahari. Jadi pendapat yang rojih, pendapat yang kuat bahwa <coughs> sholat malam itu ila nisbil lail. Sholat isya itu sampai pertengahan apa? Malam. Ya, tetapi nanti kita akan jelaskan dengan dalil-dalilnya insya Allah. Baik. Demikian jawabannya Bapak dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bapak di mana? Di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz di Bangka. Salam. Ini mau tanya ini Pak Ustaz masalah berpakaian. Iya. Eh, kalau saya lihat nih kadang-kadang pakai celana di bawah pusar atau pakai kain di bawah pusar terus pakai kaos sholat nanti waktu dia sujud uh, kaos itu naik ke atas jadi kelihatan itu kain yang dipakai di bawah pusar atau celana dipakai di bawah pusar itu jadi kelihatan di bawah pusarnya itu iya gimana Pak Ustaz itu itu saja Bapak halo itu saja pertanyaannya uh, ya pertanyaan itu ya, masalah itu awarnya itu apa tertutup aurat atau tidak itu maksudnya saya silakan dijawab ya, terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Eh, kita juga nanti akan bahas tentang masalah apa satur aurah, menutup aurat akan datang hadisnya di dalam bab ini. Tetapi eh, pendapat yang rojih di antara pendapat para ulama wa auratul rojul ma baina surati wa rukbah. Di mana pendapat yang rojih aurat seorang laki-laki adalah di antara pusarnya sampai kepada kedua lututnya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa ketika sholat seorang mukmin harus dalam kondisi ya uh, dia adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hayah hasanah, kondisi yang sangat baik ya. Khudu zinatakum inda kulli masjidin ya. Artinya ambillah pakaian-pakaianmu, penutup-penutup auratmu setiap kamu akan menunaikan solatnya Menunaikan salatnya, maka ada adabnya bahwa adab orang yang sholat ya, mesti ya berpakaian dengan pakaian ya pakaian-pakaian yang menutup ya auratnya kemudian dalam kondisi yang sangat bagus ya dimana ya kalau kita menghadap kepada seorang atasan menghadap presiden menghadap bupati menghadap maka dalam kondisi kita rapi maka demikian juga seorang mukmin di dalam apa di dalam sholatnya jadi seorang mukmin di dalam sholatnya dan nanti juga akan dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya seseorang sholat kemudian ya, tidak ada dalam pundaknya sesuatu ya. Jadi artinya ketika seseorang memiliki dua kain maka mesti dua pundaknya itu adalah tertutup ya. Jadi tidak boleh hanya memakai izar. Memakai izar itu dari menutup pusar sampai ke lutut ya. Jadi tidak boleh begitu dan kita nanti akan jelaskannya. Akan apa? Jelaskan. Karena tentunya di dalam sholat tidak hanya hanya sahnya saja gitu ya. Tidak hanya apa? Sahnya saja gitu. Jadi tidak hanya sahnya saja. Tetapi wajib ya disempurnakan dari sisi adabnya. Dari sisi adab kita di dalam apa? Di dalam sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Allah subhanahu wa taala ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pertanyaan yang tadi, ya Allah alam, dia sah solatnya, tetapi ya tidak sempurna solatnya. Jadi sah solatnya, tetapi tidak sempurna solatnya Allah alam. Baik, demikian jawabannya Bapak dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 dalam kajian hadis syarah atau penjelasan hadis Umdatul Ahkam kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Rapi di Tanjung Priok. Taib, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, eh, Begini Pak Ustaz. Uh, eh, pada suatu hari saya ke supermarket. Ngajak anak saya yang umur 3 tahun. Pas saat itu lupa pakai pampers jadi ya pipisin saya kena najis. Dan masuk waktu asar kalau saya pulang ke rumah udah nggak sempat lagi waktu asarnya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Hmm. Iya. Kalau Bapak bisa membeli pakaiannya waktu itu, hmm. ya beli dulu gitu. Jadi ketika Bapak tadi katakanlah ketika apa? Ketika pergi ke supermarket kemudian apa? eh uh, anak Bapak memakai memperlalu mengenai najisnya itu kepada pakaian bapak maka ditempuh beberapa masalah. Masalah yang pertama kalau bapak mau pakai dua kain. Ya mungkin kain luar kemudian kain dalam. Artinya kain luar artinya umpamanya pakai biasa pakai kemeja lalu di dalamnya ada kaos dalam ya yang menutup aurat. Maka buka dulu kain luarnya, tanggalkan lalu bapak sholatnya. Bapak sholatnya. Kalau kain dalamnya adalah juga terkena najis, maka mesti dibuka ya. Mesti apa? Mesti dibuka. Dan apabila bapak memungkinkan untuk apa? Untuk ya bisa meminjam atau bisa membeli ya beli dulu, beli baju yang bersih ya. Kemudian diganti ya. Kemudian diganti atau bisa pinjam dulu. Bisa apa? Pinjam dulu. Dan apabila tidak memungkinkan, maka bapak cukup untuk menutup dari pusar saja ke bawah. Jadi menutup dari pusar ke bawah sebab ini adalah merupakan aurat laki-lakinya. Jadi kalau tidak memungkinkan tidak ada yang bisa dipinjam kalau ini ditakdirkan seperti itu ya. Tidak ditakdirkan seperti itu ya. Jadi ditakdirkan seperti itu maka boleh Bapak ya mungkin kalau ada sarung dengan sarung saja ataupun tadi dengan celana saja yang menutupi pusar dan lutut walaupun ke atasnya tidak tertutup maka sah sholat Bapak ya maka saya sholat bapak. Tetapi apabila memungkinkan bapak pulang itu masih mendapatkan apa sholat asar, maka asan tidak boleh ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh untuk sholat dengan pakaian yang najis ya, pakaian yang najis. Tetapi kalau ditakdirkan memakai gamis ya, kemudian gamisnya itu ya tidak memakai sarung, cuma memakai celana. Dan tidak ada lagi kain yang bisa menutup ya, maka boleh sholat dengan memakai pakaian yang najis ya. Jadi apabila tidak ada lagi ya, sedangkan datang waktu sholat, ya, telah datang waktu sholat, maka tidak mengapa memakai baju yang ada najisnya apabila tidak ada jalan keluar yang tadi. Apabila tidak ada jalan keluar yang tadi sebab seorang mukmin tidak boleh mengakhirkan sholatnya dari waktu apa? Sholatnya dan ini di bawah firman Allah taala fattakullaha mastata'tum wa qaul wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum maka ini adalah tafsilnya ya, berkaitan dengan masalah ini berkaitan dengan cara berpakaian di dalam apa salat dan berkaitan dengan najis yang tadi ya dan mungkin juga tafsirnya kalau bisa ya dicuci ya dicuci dulu gitu. Mungkin kalau di situ ada apa ada masjid ataupun di, di supermarket itu ada musolanya, ya cuci dulu yang terkena dan tidak mengapa ya kita sholat walaupun belum kering bajunya. Jadi walaupun belum kering baju kita maka boleh kita apa? Sholat ya. Kalau tidak ada jalan, tidak ada air untuk mencuci pakaian kita, tidak ada kain lagi, tidak ada meminjam, tidak bisa membeli, eh, sedangkan waktu sholat akan habis maka sholatlah walaupun pakaian kita ada najisnya wallahu a'lam. Baik. Demikian jawabannya Bapak dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Bapak? Dari Zulfat, Ustaz nih dari Kemayoran. Silahkan Pak. Iya, mau tanya nih Ustaz, kebetulan masih mengenai sholat. Ini kan ada ada keraguan sedikit nih mengenai pakai peci yang menutupi jidat gitu, kening gitu. Itu gimana sih kira-kira? Baik, iya, itu saja Bapak. Iya, itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak mengapa. Ya. Memakai apa? Imamah ataupun memakai peci yang menghalangi apa kening ataupun apa jidat. Dan ketika sujud tidak usah untuk membukanya ataupun menyingkapnya. Sebab itu akan menghalangi kehusuan di dalam apa? solat ya. Jadi akan menghalangi kehusuan di dalam solat Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap rambut ataupun menyingkap kain di dalam solat ketika bersujud sebab itu adalah menapikan kehusuan di dalam apa? Di dalam sholat wallahu a'lam. Baik. Sebelum kita angkat kembali dari telepon akan kita angkat soal-soal atau pertanyaan dari pesan singkat dan berkenaan waktu sholat subuh yang banyak ditanyakan kita tunda ya bagi para pendengar roja di waktunya Insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Bokorada pada penjelasan waktu sholat subuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, dalam perintah sholat Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang siapa yang sholat akan mencegah dia dari perbuatan uh, keji dan mungkar. Manakala kita dapati kaum muslimin yang melaksanakan salat namun tingkah laku dan akhlak mereka tidak mencegah salat tersebut dari perbuatan buruknya, apakah yang menjadi sebab semua ini? Dan atas jawabannya kami ucapkan jazakumullah khairan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya ini adalah orang yang tidak memahami kepada ruh dan arti dari sholat ya. Jadi ru dan arti dari sholatnya. Hanya saja ya, ada perkara yang sebelum saya menjelaskan poin ini, ada yang merupakan waswas syaitan dan merupakan tipu daya syaitan laknatullah. Yaitu beberapa poin ya. Pertama, ada orang-orang yang meninggalkan sholat berdalil dengan ayat Al-Quran umpamanya wailul musallin ya, neraka wail ya, bagi ia yang sholat maka sebagian orang mengatakan ah daripada masuk neraka lebih baik tidak sholat jadi lebih baik apa tidak sholat gitu ya kemudian ada orang-orang yang meninggalkan kewajiban dengan alasan tadi dia meninggalkan sholat kenapa? saya takut kalau nanti sholat masih masih melakukan maksiat ya. Lebih baik ah tidak sholat merasa malu gitu ya. Merasa malu ya. Sebagaimana sebagian orang mengatakan kalau kita akan menunaikan ibadah haji ya harus sempurna imannya. Saya nanti merasa takut kalau udah menunaikan haji, tapi ahlak saya masih kurang dan sebagainya maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya ini adalah merupakan tipu daya dan merupakan rekayasa syaitan dan merupakan pemahaman yang salah. Sebab tentunya ada dua perintah. Perintah kepada kita untuk menunaikan sholat. Perintah kepada kita untuk menunaikan haji. Dan ada perintah kepada kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang meninggalkan perintah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah taala, maka dia akan mendapatkan dua dosa yang sangat besar. Dan apabila orang itu melakukan perintah tetapi ia melakukan apa yang dilarang, maka dari sisi ia melakukan perintah, dia adalah selamatnya. Tetapi dari sisi bahwasanya ia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan dosa. Maka kita harus paham dulu poin yang sangat mulia ini. Nah, adapun, ada sebagian orang yang menunaikan ibadah sholat. Tetapi, ia masih melakukan bentuk kemaksiatan bentuk keburukan padahal Allah Ta'ala telah mengatakan sesungguhnya sholat adalah melarang seseorang dari perbuatan mungkar dari perbuatan keburukan maka hal ini disebabkan seorang muslim tidak memahami ruh dari sholatnya dan dia tidak memahami sisi-sisi lain dari hakikat perintah syariah tersebut Sebab tentunya ikhwatu iman rahimakumullah di mana salat adalah merupakan hakikat ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan seluruh anggota badannya. Kedua matanya, kedua telinganya, kedua tangannya, kedua kakinya. Seluruh anggota badannya. Maka tentunya apabila dia mengetahui tentang ruh dari solat ini. Dan inti dari solat ini. Dan makna dari solat ini. Dan hakikat dari solat ini. Maka dia akan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia adalah memahami ruh arti dan makna, kandungan, hikmah dari dipintahkannya sholat. Dan apabila orang itu sholat dengan dasarnya ikhlas, dan apabila orang itu sholat dengan dasarnya mutaba'ah, dan apabila orang itu sholat dengan memahami makna-makna yang dikandung di dalamnya, maka dia akan terjauh dan dia akan merasa takut dari setiap keburukan dan terjerumus dari setiap keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tentunya ketika orang bertakbir dengan takbiratul ihram, dia mengatakan Allahu akbar. Dan dalam hal itu tentang doa istiftah. Di mana dalam doa istiftah intinya adalah meminta disucikan dari dosa dan dijauhkan dari dosa, dibersihkan dari dosa. Dan dari bacaan surat Al-Fatihah di mana kita meminta untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. dan di dalam ruku dan sujud berupa tasbih dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa di antara dua sujud kita meminta petunjuk kepada Allah taala, meminta rizki, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tasyahud kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari empat adab dari empat fitnah. Fitnah kubur, fitnah hidup dan mati, fitnah neraka, dan fitnah dajjal. Dan kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Maka seluruh makna dari solat ini adalah bentuk istislam inqiyad Allah, bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk dari hakikat pembersihan jiwa kita pensucian jiwa kita merupakan hakikat tazkiyah yang paling pokok terhadap jiwa dan kehidupan manusia. Sebab tentunya di dalam sholat dan setelah sholat kita diperintahkan bertasbih, berzikir dengan menggunakan jari-jari. Dan seluruh anggota badan tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan khusyuk dan diperintahkan untuk membersihkan hati sehingga tidak mungkin orang yang sholat memiliki sifat hasad, memiliki sifat dengki. Lisannya akan berdusta, lisannya akan melaknat orang lain, lisannya akan menghina orang lain, anggota badannya akan mendolimi orang lain. Kenapa? Sebab kalau menghadap kepada Allah Ta'ala, dibersihkan dengan bentuk ketundukan dirinya kepada Allah Ta'ala, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa sholat yang lima waktu bagikan orang yang mandi harinya adalah lima, hari, lima kali. Apakah mungkin ada tersisa dari kotorannya? Tidak mungkin. Demikian juga orang yang menunaikan sholat yang lima waktu. Maka tatkala orang tidak memahami hikmah dan tidak memahami makna yang dikandungnya dan tidak memahami hikmah dari perintah-perintah itu dan arti apa-apa yang ada di dalamnya, Kemudian juga dari sebab-sebab yang lain di mana dia tidak menempuh sebab-sebabnya ya untuk meninggalkan fahsya dan mungkar dan dia tidak menempuh sebab-sebab untuk istiqomah di dalam kebenaran maka tentunya adalah tidak akan mungkin orang apa akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Taala selamanya. Allah a'lam. Ya, saya ada satu pertanyaan kembali yang telah sampai ke meja redaksi berkenaan dengan pembahasan yang berbeda nih, Sir. Iya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kami dari ibu-ibu arisan dan tabungan. Saat apabila uh, anggota meminjam uang senilai misalnya 100 ribu rupiah, maka dari pengurus memotong 10 persen dan potongan itu akan dikumpulkan setelah satu tahun kemudian dibagikan kembali kepada anggota. Apakah ini termasuk riba atau tahun biasa? Jazakumullah khair. Potong menjadi harus bayar 110 gitu apa gimana? Dari pinjaman itu minimal uh, eh, nilai nominalnya misalnya 100.000 ribu hmm. akan tapi pengurus memotongnya 10% dari 100.000 tersebut. Maka pinjamannya tidak 100.000 ribu melainkan jadi 90 ribu. Oh. Nanti tahun setahun kemudian dikembalikan kepada seluruh anggota. Allah oh, alam ini riba ya, tidak boleh. Taip. Ya termasuk riba dan hukumnya tetap tidak boleh halal. Baik, kita masih punya waktu bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan kajian kitab hadis Omdatul Ahkam. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan uh, Bapak Wes di Cakung. Baik, silakan Bapak. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya mengenai uh, seputar sunnah Ustaz. Iya. Uh, uh, apa ya? Selama ini yang saya mau bertanya mengenai definisi sunnah. Selama ini yang kita tahu masyarakat banyak mempersepsikan sunnah itu apa yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Mohon penjelasannya Ustaz. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair. Ya, pembahasan ini telah sering dibahas ya. Mungkin Bapak ya tidak ataupun terlambat di dalam mendengarkan tentang bahasan tentang masalah sunnah ya. Bahwa sunnah ya, dalam istilah para ulama ini dibagi kepada dua, sunnah bima'nal am, sunnah bima'nal khos Ya. Sunnah dalam arti para ulama memang ya memiliki makna yang banyak ya. ya sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqu Sunnah di dalam bahasa adalah perjalanan yang ditempuh ya. Jalan yang ditempuh ya. Manhaj yang ditempuh, cara beragama yang ditempuh ya. Bisa terpuji ataupun tercela ya. Apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka terpuji. Apabila menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka tercela. Sedangkan Sunnah secara makna istilahi maka jelas bahwa para ulama berbeda. Dan secara umum maka Sunnah ini diartikan kepada dua. Ada sunnah yang artinya khusus, ya maka para ulama berbeda-beda mengartikan sunnah tergantung ilmu yang dibahasnya. Nah, para pukoha mengartikan sunnah adalah identik dengan mustahab, ya. Jadi identik dengan apa mustahab. Yani mayusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Yaitu yang diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak tercela ataupun tidak ada bagi orang yang meninggalkannya. Jadi kalau Bapak tadi menanyakan ini juga makna sunnah. Tetapi sunnah dalam istilah fukoha. Kalau Bapak ditanya apa ini hukumnya, maka Bapak mengatakan sunnah. Artinya adalah tidak wajib ma'amarahu syar'u la ala hatmin la ala jazmin yaitu yang diperintahkan oleh syariat tidak sampai kepada derajat wajib itu dinamakan sunnah ataupun mustahab sunnah menurut ulama usuliyun ma'adal Quran sunnah menurut ulama usuliyun adalah selain Al-Quran imma bayanul ma'anil Quran atau tafsilil Quran atau taqyidil Quran di mana sunnah ini selain Al-Quran. Imak penjelasan terhadap Al-Quran, perincian terhadap Al-Quran, ataupun hukum yang menyendiri selain Al-Quran. Kalau Bapak ditanya, apa dalilmu Al-Quran kemudian sunnah? Ya. Maka di sini adalah sunnah adalah bukan apa? Bukan Quran. Dalam arti dalil yang kedua setelah Quran. Yang ketiga adalah sunnah menurut para ulama muhadis. Ya. Sunnah menurut para ulama muhadis adalah setiap yang dinukil, setiap yang diambil dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Maka ini adalah sunnah, identik dengan hadisnya. Dan terkadang sunnah diartikan oleh para ulama yang lainnya, seperti ulama akidah mengartikan sunnah adalah usuluddin. Dia adalah pokok agama. Maka beriman kepada rukun yang iman yang enam adalah sunnah. Ya. Sehingga kita melihat ya kitab sunnah, lil Imam Al-Mawarzi, lil Imam Ahmad, wal Imam Al-Barbahari Sarhus Sunnah dan yang lainnya. Ini bahasanya adalah pokok-pokok apa? Akidah. Dan terkadang sunnah adalah identik dengan apa jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya torikotun Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah ini adalah lawan dari bid'ah. Apabila dikatakan punah, pulan min ahli sunnah, sipulan di antara ahlu sunnah maka berarti bukan ahlu bid'ah. Adapun makna yang kedua sunnah adalah yang artinya umum. Fasunnatu hiya al-Islam. As-sahih an Naki. Fahiya manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa siyasatan wa akhlaqan. Maka sunnah di dalam istilah umum dia adalah Islam itu. Islam yang murni, Islam yang suci, Islam yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang sebelum adanya penambahan ataupun pengurangan, Islam yang sebelum tercampur dengan madhab-madhab yang menyimpang seperti Khawarij ataupun Mu'tazilah dan yang lainnya. Fasunnatu hiya tariqatu Rasul wa ashabihi. Maka yang dimaksud sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi saw dan para sahabatnya. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَرُخْ تِلَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي أَيْ tori طَرِيقَتِي Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah jalan, manhaj yang telah ditempuh oleh Nabi SAW mencakup itu baik akidah, ataupun cara beribadah, ataupun bermuamalah, ataupun akhlak, ataupun yang berkaitan dengan siasa politik maka semuanya adalah sunnah. Maka sunnah dalam arti yang umum adalah agama yang suci, agama yang bersih ya. Maka kalau dikatakan punan ahli sunnah, ay pulaun ala wib kitori kitorikotun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maka kalau dikatakan si pulan adalah di antara ahli sunnah apabila dia berjalan di atas jalannya para sahabat, di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka ini arti dari dari sunnah. Jadi ya tergantung apabila dimaksudkannya sunnah ini ketika membahas tentang masalah hukum, maka yang dimaksud dengan sunnah ya bisa lawan dari wajib. Tetapi kalau diartikan pengikut sunnah, ya maka bukan berarti bahwa suka orang yang suka menunaikan ibadah bidah tatawu saja. Tetapi yang dimaksud dengan pengikut sunnah adalah orang yang melaksanakan Islam yang murni. Jadi Eh, kita tergantung bicaranya di sisi mana saja gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan oh, sunnah adalah yang kalau kita melaksanakannya dapat pahala, yang kalau kita tidak melaksanakan tidak dapat pahala. Maka itu juga benar. Tetapi sunnah dalam pandangan para pupoha yang itu dibahas lawan dari wajib. Tetapi kalau dimaksudkan mengikuti sunnah, maka yang dimaksud di sini adalah mengikuti Islam yang sempurna. Gitu. Jadi tergantung mana bahasannya, dan sisi bahasan yang kita sedang berbicara. Allah Allah. Taib. Demikian jawabannya dari pertanyaan Bapak dan kita masih terima di satu penelpon, satu penelpon di 0218236543. Silahkan dalam kajian hadis Umdatul Ahkam bersama Al-Ustaz Abu Qatada Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Dengan Ibu Mulyana. Iya. Mau nanya Pak Ustaz. Iya. Mau nanya Pak Ustaz. Uh, saya diundang maulid. Uh, eh, ya, boleh nggak saya datang ke sana? Baik, itu saja Ibu. Iya, terima hmm, kasih. Ya. Afwan, jasa khair. Iya. Silakan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa ya, pertama seorang muslim di dalam beragama dan di dalam melaksanakan agama harus apa-apa yang telah sabit di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan apa-apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena agama ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seorang mukmin tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa-apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian buat kalian dan telah aku sempurnakan nikmat kalian atas kalian dan aku telah sem, apa telah ridho agama Islam adalah sebagai agama buat kalian. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu telah sempurna. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktukum alal bayda lailuha kana la yazigu anha ila halik. Ya. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan benderang, terang benderang. Malamnya adalah bagaikan siangnya. Tidak ada yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan kecuali dia akan celaka. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uni ma taraktukum innaka ahlaka man kana qablakum kasartu su'alhim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukupkanlah apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul, apa-apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Jangan ditambah oleh kalian, jangan dikurangi oleh kalian. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ibu ingin beribadah, apabila kita ingin beribadah, dan takorub kepada Allah Ta'ala, maka harus melihat dua perkara yang sangat pokok. Perkara yang pertama, apakah dasar kita melakukan ibadah itu adalah ikhlas. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, وَمَا umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah kepadaku. Dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Jadi kalau ibu akan melakukan ibadah, kalau seseorang akan melakukan ibadah, maka tanya dulu apakah ada perintahnya, apakah ada dalilnya, apakah ada perintahnya. Maka kalau tidak ada, tidak boleh kita melakukannya. Dan kita juga tidak boleh kita ikut untuk melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada dalilnya. Sebab bu, ingat kepada sebuah hadis, Man amila amalan laisa alaihi amruna pahwarodun. Ya. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan ya, yang tidak ada perintah dariku, yang tidak ada syariat dariku, maka amalan itu adalah tertolak. Jadi kata orang Tasik, jangan sampai capek gawe tapi teka pakai gitu. Artinya apa? Oh capek-capek kita melakukannya tetapi tidak diberikan ganjaran, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada penjelasan Al-Imam Al-Hasanul Basir rahimahullahu taala dia berkata, ya, dia mengucapkan la yasihu qaulun ila bi amalin wa la yasihul qaulu wal amalu illa bi niyatin wa la yasihu qaulun wala amalun wala niyatun illa bi sunnatin ay bi tibai sunnah tidak sah ucapan kecuali dengan amal tidak sah ucapan dan amal kecuali dengan niat. Dan tidak sah ucapan dan amal dengan niat kecuali mengikuti sunnah. Jadi kecuali mengikuti apa? Mengikuti sunnah. Maka kita tidak boleh melakukan sebuah amal yang tidak ada perintahnya. Sebuah amal yang tidak ada syariatnya. Sebagaimana secara otomatis kita pun tidak boleh membantu dan bekerja sama di dalam perkara amal yang tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita itu adalah sangat ingin mengharapkan kecintaan Allah Taala, maka ada syarat kata Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika ada seseorang seolah-olah mengatakan begitu, mengklaim cinta kepadaku, cinta kepada Allah, maka katakanlah olehmu, ikutilah aku, ikutilah sunnahku, ikutilah perjalananku. Ikutilah apa? Perjalananku. Ikutilah sunnahku, ikutilah perjalananku, ikutilah manhajku. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup bagi ibu untuk memahami kaidah-kaidah di dalam apa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu pingin pahala, kalau ibu pingin ganjaran dari Allah Taala, maka ibu di dalam beramar harus melihat kepada dua pokok tadi. Ada dalilnya enggak? Yang kedua, apakah ikhlas atau enggak? Dan sangat pokok juga, apabila sebuah amalan tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan tidak dilakukan juga tidak dikenal oleh imam yang empat, para ulama kita, maka kita lihat apakah Pak Abu Bakar pernah melakukannya, apakah Umar pernah melakukannya, apakah Utsman pernah melakukannya, apakah Ali pernah melakukannya lebih kesininya lagi kita tanyakan apakah imam yang empat pernah melakukannya. Nah, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar tidak pernah melakukannya. Padahal Bu Pak, mereka itu orang yang paling ingin berada dalam kebaikan. Orang yang paling cinta melakukan kebaikan. Maka tidak mungkin kalau mereka melakukan apa meninggalkan sesuatu amal yang dicintai Allah Ta'ala. Mereka meninggalkan amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga Imam Syafi'i sendiri mengatakan, dan ini diungkapkan juga oleh para sahabat sebelumnya, Laukana khairan lasabakuna ilaih. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalaulah perbuatan itu adalah baik, maka para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, akan berlomba-lomba dan mereka akan mendahului kita. Sebab, Pak, perlu kita itu mentadaburi ya. Apakah para sahabat tidak cinta kebaikan? Apakah para sahabat akan bersepakat untuk meninggalkan kebaikan? Sehingga kita hari ini menganggap ini baik. Menganggap ini adalah baik. Sedangkan para sahabat, para tabi'in meninggalkannya. Maka tidak mungkin bahwa para sahabat, para tabi'in ijma untuk meninggalkan kebaikan ini untuk meninggalkan tentang kebaikan ini. Kalau itu adalah berupa kebaikan di dalam agama ini. Sebab Nabi SAW telah mengajarkan seluruh perkara kebaikan dan telah melarang seluruh perkara keburukan yang akan menimbulkan keburukan kepada umat ini. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan tentang tata cara ke WC? Ya. Tentang tata cara bagaimana masuk WC, masuk masjid, ke rumah, kemudian mendatangi istri juga dijelaskan tentang adabnya. Maka tidak mungkin perkara yang besar ini tidak dijelaskan oleh Nabi Alaihi Wasallam dan tidak dilakukan oleh para sahabat kalau itu adalah bentuk kebaikan, kalau itu adalah bentuk amal soleh. Maka ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung. Dalam hadis Hudzaifah dikatakan istaqimu berpegang teguhlah dan istiqomah. sabak sabaqtum sabkom ba'ida. Sesungguhnya kalian diperintahkan untuk istiqomah, tegak. Dan sesungguhnya Artinya apa? Para sahabat Nabi, para pendahulu umat ini telah mendahulu kalian dalam setiap kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka ingat para sahabat Nabi telah mendahulu kita lebih jauh ya. Dan apabila kita berpaling dari apa yang mereka tempuh, maka kita betul-betul berada di dalam kesesatan. Nah, maka ini adalah kaidah di dalam beragama.